Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin terakhir kita ambil adalah mengenai pembahasan masalah mu'dhal, kemudian juga munqati, kemudian juga mu'allaq, kemudian juga apa? mursal. Kita lihat yang berikutnya. Qala al muallif rahimahullah al-Imam al-Baiquni rahimahullah wa ma ata mudallasan naw'ani. Sekarang berkaitan masalah hadis dikatakan apa? Nah barakallahu fikum mudallas. Hadisnya mudallas, pelakunya mudallis, perbuatannya tadlis. Paham ya? Mudallas, mudallis, tadlis. Perbuatannya namanya apa, ya, Tadlis. la yudallisu tadlisan. Mudallisun mudallasun. Jadi mudallas itu berarti hadisnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum atau bisa dikatakan matanya. Paham ya? atau bisa dikatakan na barakallahu fikum para perawinya ditadlis. Paham ya? Mudallas berarti apa isim maf'ulnya? Mudallis pelakunya. Perbuatan namanya apa? Tadlis. Paham belum? Na barakallahu fikum. Paham belum Abdurrahman? Pelakunya apa namanya? Yang terjadi tadlis mudallas. Perbuatannya tadlis. Paham salah ya? Nah, itu jangan sampai keliru. Nah, kita lihat. Wa ma atamu dallasan naw'ani. Qauluhu wa ma atamu dallasan naw'ani hadha huwa al al 20 min aqsamil hadits al-madhkura fi hadha an-nadm. Ini pembagian yang ke-20. Nah, barakallahu fikum dari pembagian apa? Dari pembagian nah barakallahu fikum pada pantun atau puisi ini. Sudah kemarin? Sebelumnya sudah kemarin? Sebelumnya kemarin sudah belum? Sudah belum kemarin sebelumnya? Sudah ya? Ewa. Eh, Perhatian baik-baik ini pembagiannya ke-20 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun. Famudallasan halun min fa'il ata. Mudallas ini adalah hal untuk pelaku ata. Wa ma ata mudallasan. Maksudnya berarti apa? Dan apa-apa yang didatangkan oleh perawi atau didatangkan namun oleh pelakunya kemudian hadisnya itu ditadlis, mendalas berarti kembali ke yang kena petulis tersebut. Kita lihat. Halun fa'il ata wa naw'an khabar mubtada wa ma ism mausul ma'na alladhi yakni walladhi ata mudallasan naw'ani. Maksudnya yang mendatangkan nah barakallahu fikum sesuatu yang sudah ditadlis itu ada dua macam. Paham ya? dan tadlisnya nanti kita lihat bisa nah barakallahu fikum tadlisnya terjadi pada perawinya atau nama gurunya atau semisalnya bisa pula pada yang lain yang kita lihat di sini. Sampai-sampai siapa itu? Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Beliau sampai-sampai mengatakan apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau seandainya aku berzina, itu lebih aku sukai daripada mentadlis. Karena tadlis itu bikin orang samar gitu loh. Paham ya? Contohnya saja barakallahu fikum, ana dapat ilmu dari Syekh Mukbil tapi melalui perantara. Perantara namanya Yakub misalkan. Ana langsung haddatsana Syekh Mukbil rahimahullah. Orang-orang gambarannya bagaimana? Ana ketemu langsung sama Syekh Mukbil. Yakubnya ini enggak tak sebutkan itu loh karena muridku sendiri. Paham ya? Karena santrinya sendiri. Gengsi gurunya misalkan ya. Enggak mau nyebutkan lewat jalur muridnya ini keliru. Namanya apa? Tadlis bikin samara inilah yang Syu'bah bin Hajjat Nah barakallahu fikum Abu Bustam rahimahullah taala beliau khawatirkan sampai-sampai mengatakan la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau seandainya aku berzina, lebih aku sukai daripada mentadlis. Bukan berarti beliau berzina. Maksudnya itu tadlis itu bahaya sekali gitu loh. Sampai-sampai apa? Bisa bisa membuat orang itu terkelabui. Dikirain oh, ternyata Ustaz fulan itu muridnya Syekh Mobil ya. Lah kenapa? Buktinya setiap nukilkan langsung qala Syekh Mubil, haddatsani Syekh Mubil. Padahal ada jalur di situ. Paham belum? Itu penting sekali ya. Jadi kalau misalkan hatta jalurnya pun lewat orang di bawah antum sebutkan. Haddatsana fulan. Fulan ini siapa ternyata? Fulan ternyata adik antum sendiri misalkan atau murid antum sendiri. Sebutkan biar salatnya nggak terputus. Terkadang juga gini. Jadi antara gurunya, antara guru yang tinggi tadi itu atau antara dia itu di tengah-tengah itu ada perawi yang lemah. Biar nampak nanti bagus, dipoles hadisnya, sanatnya dipoles sama dia. Dipoles agar nampak bagus, yang perawi lemah tadi buang. Contohnya, haddatsana Muhammad, qala haddatsana Mahmud, qala haddatsana Ja'far. Ja'far ini sikoh dia. Mahmud ini lemah, dhaif. Nah, ya, Muhammad ini sikoh, Biar nampak semua sikoh, Mahmudnya dibuang. Qala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Ja'far. Mana Mahmudnya enggak disebutkan? Untuk apa? Mempoles tadi itu, biar nampak hadisnya bagus. Itu namanya apa? Perbuatan namanya apa tadi Husain? Tadlis. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa qalu mudallasan al-mudallas ma'khudun min at-tadlis. Mudallas itu diambil dari kata tadlis wa asluhu min ad-dulsah wa hiya ad-dhulmah, penggelapan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Penggelapan digelapkan dia enggak nampak itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi dulsa itu maknanya dulmah kegelapan atau penggelapan. Maksudnya gini. Maksudnya kalau nggak ditampakkan perawinya kan gelap gitu loh. Siapa perawinya gitu loh ya. Itu termasuk tadlis juga. Tadlis terkadang dengan apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah ada dengan kunyah. Jadi dia ngambil kunyah yang orangnya sikoh. Padahal padahal guru dia itu tadi yang diambil ilmunya tadi itu lemah gitu misalkan atau jalurnya ini ada yang lemah, dia minjam kunyah yang perawinya itu sikoh. Tapi kunyahnya sama. amnya Nah, barakallahu haddatsana Abu Muhammad misalkan. Abu Muhammad yang dia inginkan itu ternyata Abu Muhammad yang perawinya lemah tadi itu, cuman agar nampak bagus dia menggunakan kunia Abu Muhammad yang dia itu ternyata apa? kunia untuk perawi yang sikoh yang lainnya itu loh. Itu akhirnya membuat tersamarkan. Tersamarkan seakan-akan apa? Hadisnya bersih daripada Nah, barakallahu fikum tadlis. Kita lihat di sini. Wa aslu min ad-dulsa wa ya'dul ma fad tadlis bai' huwa an yudhhiral mabi' bi sifatin ahsan mimma huwa alaihi fil waqi' masyaallah. Dalam masalah jual beli ada ada tadlisnya. Tadlis di dalam masalah jual beli adalah seseorang menampakkan barang jualannya dengan suatu sifat yang lebih bagus daripada kenyataannya. Jadi ketika dia jual beli online tampakkan lewat HP, diposting itu di foto. Mau beli nggak? Apa? Nah, barakallahu fikum, dia misalkan jual eh, kipas angin lah taruhlah. Jual beli kipas angin dia. masih mau beli enggak kipas angin? Masih baru enggak? Masih bagus ori katanya. Paham ya? Ori. Apa mereknya? Miyako. Mereknya Miyako. Paham ya? Nah, ditampakkan di gambar tuh bagus itu loh. Biar orang tertarik. Akhirnya apa? Ya udah beli. Setelah dibeli datangnya jelek. Ini namanya tablis. Sudah tertarik duluan awalnya kan? Setelah datang ternyata lain dengan kenyataan tadi namanya tadlis. Paham belum? Contoh yang lain. Ada satu kerak, atau satu kerak antum. Kerak itu, tahu kerak enggak? Kerak. Yang itu naruh tomat-tomat itu apa namanya itu? Apa? Kerak. Kerak kan? Eh, satu kerak satu kotak lah biar, biar antum paham semua satu kotak. Ada satu kotak tomat. Padahal di tengah-tengah sama di ini busuk. Di atas taruh yang bagus-bagus. Ini semuanya bagus ori ini. Baru tadi pagi panennya katanya. Enggak usah pilih-pilih, pokoknya ini bagus nih. Yang di atas tadi itu mengelabui, dilihat yang bagus, tapi tengahnya busuk, yang bawah busuk lagi. Paham ya? Itu namanya apa? Tadlis. Nah, itu masuk dalam jual beli berarti. Nah, misal anyu anyu nam anyusirnya anyus anyu anyusirnya laban fi dar'il bahimah. Contoh yang lain. Dia sengaja apa menahan susu yang ada di kantong air susu yang yang berada di apa? Nah, barakallahu fikum kantong air susu binatang tersebut. Contohnya kambing dia mau jual. kambingnya kambing perah ini ya. Mau jual biar nampak besar dan Masya Allah gitu sengaja tiga hari dia nggak perah susunya tadi. Sehingga nampak Masya Allah itu kan. Nah, padahal itu kalau sekali perah cuman satu liter misalkan. Paham ya? Jadi itu termasuk tadris juga. Terus bagaimana solusinya? Diperah dulu dipastikan berapa liter air susunya baru jual kambingnya namanya atau jual beli atau yang jual kambingnya pokoknya jual kambingnya tong kambingnya air susunya itu tabaan itu lain lagi urusannya tapi kalau anak jual kambing ini plus air susu yang ada dalamnya dalam keadaan nggak tahu berapa jumlahnya berapa liter nggak boleh nah kita lihat sini au an yasbughal jidar bi asbaghin yadun ra'i annahu jadidun wa huwa laysa kadhalik ini juga terjadi atau orang itu memoles tembok nambal dempul mam ya dempul nggak? Ya? temboknya dempul tambal itu ya temboknya ada lubang-lubang dia dempul dia tambal dipoles itu akhirnya orang yang melihat menyangka bahwasanya baru temboknya Masya Allah ini rumahnya baru kok murah ya Nah dia dibeli sama dia cuman 100 juta aja rumahnya 100 juta rumah tanahnya belakang 1000 meter paham ya nah barangkali rumahnya ini yang dihitung kok masih bagus. Nah, orang lihat itu ternyata apa? Temboknya sudah banyak lubangnya sama dia dempul tadi itu nggak dikatakan kalau ini temboknya lubang, cuma tak perbaiki. Dia ngomong kayak gitu, dia menampakkan ini masih bagus, masih baru temboknya. Sehingga apa itu masuk dalam tadlis juga. Lebih baik terang-terangan, Pak, ini temboknya memang bagus, cuman sebenarnya lubang sudah kami tambal. Terus terang aja daripada dibohong. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa huwa laysa kadzalik padahal enggak seperti itu keadaannya. Amma tadlis fil hadis fa yanqasimu ila qismain ada tadlis dalam masalah ilmu hadis terbagi menjadi dua. Kama qala al-mu'allif rahimahullahu taala sebagaimana dikatakan al-mu'allif rahimahullahu taala wa ma atamudallasan naw'ani wa ba'dul ulama yuqassimuhu ila sad aqsam. Sebagian ulama itu membagi tiga. Apa maksudnya ya? Yang kita ambil nanti adalah pembagian yang ma'ruf yaitu dua pembagian. Dua pembagian ini yang dikenal dengan apa? tadlisu taswiyah sama tadlisu syuyukh. Tadlisu asy sama tadlisu at-taswiyah sudah kita lewati dulu pada pembahasan enam ilmu mustalahul hadis dengan secara apa? globalnya barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Kita ambil satu ya. Amma ala taksim mu'alif fa huwa qisman. Adapun berdasarkan pembagian mu'alif ada dua tadlisu at-taswiyah sama tadlisu apa tadi? Asy-syuyukh. Kita lihat. Al-awwal dzakarahu biqauli Yang pertama, al-mu'allif sebutkan dengan ucapan beliau, al-awwal isqatu lisyaikhi wa an yang qula iman fawqahu bi an wa an. Al-awwal isqatu lisyaikhi wa an yang qula mimman fawqahu bi an wa an. Nah, ini penting sekali. Ini penting juga untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah menjatuhkan syekhnya yaitu dengan cara apa? Dia menukilkan dari orang yang di atasnya dengan lafaz an atau an. Dia terkesan langsung. Dari mana kabar dari Syekh Mukbil bin Hadi Lawadi wadii rahimahullah taala. Orang terkesan yang ngomong ini muridnya Syekh Mukbil itu dengar langsung. Padahal dia dengarnya di mana? Kaset. Seharusnya dia ngomong sami'tu Syekh Mukbil. Sami'tu asy-Syekh Mukbilan yaqul fi syaratih. Ya. Benar dia. Tapi kalau qala Syekh Mukbil bin Hadi Lawadi wadii rahimahullah Paham ya? Seakan-akan dia itu mendengar langsung gitu loh. Padahal dia itu kalau seandainya nyebutkan jalurnya itu lebih bagus gitu loh. Ternyata jalurnya dari fulan bin fulan. Nah, itu sebutkan itu. Nah, barakallahu fikum sebutkan jangan apa? Jangan gengsi karena muridnya sendiri kemudian di dia apa? di gelapkan, sebutkan. Jangan ya. Na'amullah musta'an. Biasanya orang seperti sebagian orang seperti itu. Kita lihat. Wa hadha tadlis taswiyah ini namanya tadlis at-taswiyah bi an yusqita rawi syaikhah. Perhatikan baik-baik ini biar paham, biar enggak gagal paham, yaitu tadlis taswiyah itu adalah seorang perawi menghilangkan atau menggelapkan syekhnya. Menghilangkan atau menggelapkan syekhnya. Syekhnya enggak disebut sama dia. Wa yarwi amman fawqahu bi sighatin dhahiruha ittisal. Dan dia langsung meriwayatkan dari orang yang di atasnya dengan bentuk yang dohirnya seakan-akan bersambung. Paham belum? Eh, paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Contohnya, taruhlah ana, ana apa ya? Taruhlah ana. Ana ngomong ngomong misalkan barakallahu fikum qala atau an asy syaikh Abi Bilal hafizallahu taala. Padahal jalur untuk sampai beliau itu ada si fulan, yang si fulan ternyata santri atau murid kami misalkan. Karena anak gengsi, ini contoh aja ya. Karena anak gengsi kemudian sengaja tak jatuhkan tak gelapkan, Gak menyebutkan nama si fulan tadi itu. Akhirnya seakan nampak, nampaknya oh berarti ustadz ini ketemu langsung Syekh Abu Bilal. Seharusnya dia sebutkan malah bagus itu loh. Cuman dia khawatir kalau menyebutkan yang muridnya ini terkesan uh masuk guru ngambil muridnya. Nah ini ini terkadang penting sekali kita perhatikan bahwasanya terkadang orang itu menjatuhkan jalur sanad itu karena sebabnya gengsi. Sebabnya apa? Gengsi biar nampak bagus, nampak indah, dia sengaja jatuhkan, dia hilangkan seakan-akan dia dengar langsung. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di sini kama qala Khalidun, contohnya sebagaimana kalau seandainya ada orang berkata namanya Khalid, Inna aliyan qala kata kata. Khalid mengatakan Ali mengatakan seperti seperti ini. Padahal wa baina Khalidun wa Aliin rajulun ismu Muhammad. Ya, Ternyata antara Khalid dan Ali itu masih ada orang namanya Muhammad. Dia sengaja enggak nyebutkan Muhammad. Paham ya? Wah Muhammad itu teman sendirinya enggak mau menyebutkan. Langsung aja qala Ali. Ali berkata seperti-seperti ini. Wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu. Khalid di sini telah menggelapkan nama Muhammad tadi itu tidak menyebutkannya. Wah qala inna aliyan qala kata kata. Sesungguhnya Ali berkata seperti seperti ini. Orang yang mendengar bagaimana kira-kira? Orang yang mendengar kira-kira bagaimana? Menyangka Khalid itu dengar langsung dari Ali. Padahal ada jalur di itu yang diputus. Paham belum ini Antum paham belum Isa? Paham enggak antum? Nah, insyaallah ya. Abdul Ghafur paham atau belum? Nah, insyaallah paham ya. Antum? Oh, eh, Julaibib, wah Julaib. Sama? alhamdulillah, handalah, handalah. Handalah, paham salah? Oh, ya, mana Allah Ustaz. Nah, barakallahu fiikum intinya itu ya intinya ya. Intinya dia sengaja menjatuhkan, sengaja menjatuhkan sengaja menjatuhkan apa? Nah, jalur yang seharusnya dia sebutkan itu ya karena apa? Karena mungkin gengsi atau yang semisalnya ini namanya tadlis atas suyah Tadlis suyah ada adapun rincian penjelasannya Insya Allah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala rabbil alamin.